وفي الغفلة ذكرا وفي الظلمة نورا وإنما مثله في الناس كالفردوس في الأعلى الجنان لا تيبس أنها أنهارها ولا تتغير ثمارها ويروى عن حاتم عن عن حاتم الأصم رضي الله عنه سئل عن صلاته فقال إذا حانت الصلاة أسبقت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أذنها أذنها آخر صلاتي ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع وأقعد على الورق الأيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان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 Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Sayyidina imam Ghazali At-Tusi radhiyallahu taala anhu ardhah. Semoga kita insyaallah mudah-mudahan mendapatkan barokah manfaat ilmunya, asrar daripada akhlaknya dan mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah taala keterangan cahaya di dalam hati kita masing-masing yang bisa kita tularkan kepada keluarga kita di rumah insyaallah amin Allahumma amin masih di dalam kajian asrarus salah atau rahasia rahasia salat Habibana Muhammad Jamal tadi telah membacakan tentang satu cerita yang berkaitan dengan munajat kepada Allah Ta'ala di dalam orang di dalam sholatnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sesungguhnya ia berkata Sayyidina Abbas berkata qala Dawud sallallahu alaihi wasallam fi munajatih Nabi Allah Dawud pernah berkata di dalam salah satu munajatnya dalam salah satu doanya kepada Allah ia berkata begini Ilahi man yaskunu baitaka wa mimman tatagabbalu salata ia berkata kepada Allah wahai Tuhanku ya Allah wahai pemeliharaku siapakah orang yang menempati rumahmu dan siapakah orang yang kau terima sholatnya ya Allah siapakah orang yang menempati rumahmu dan siapakah orang yang kau terima sholatnya fa'auhallahu ilaihi kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Dawud ini ya Dawud innama yaskun mati wa gata'a naharahu bi wa kaffa nafsahu anis syahawati min ajli yut'imul ja'i wa yu'wil gharib wa yarhamul musab fadhalika alladhi yudhi'u nuruhu fis samawati kasyamsi in da'ani labbaituh wa in sa'alani a'thaituh dikatakan wahai Dawud sesungguhnya orang yang aku izinkan untuk menempati rumahku di bumi ini dan aku terima salatnya adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan keagunganku orang yang mendatangi rumahku maksudnya orang yang mendatangi masjidku di muka bumi ini orang yang aku izinkan untuk menempati rumahku dan orang yang aku terima salatnya adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan keagunganku kata Allah kemudian wa ghata'ana harahu bidzikri dan ia habiskan siang-siangnya atau masa siangnya atau waktu siangnya semuanya untuk berzikir kepadaku jadi siangnya bukan untuk kerja malah justru untuk berzikir kepada Allah Ta'ala itu di zaman Nabi Allah Daud kafa nafsahu anis syahawati min ajli dan ia menahan nafsu syahwatnya karena aku kata Allah dan ia menahan nafsu syahwatnya karena aku yut'imul ja'i orang ini memberikan makan orang yang lapar wa yu'wil gharib dan memberikan tempat kepada orang-orang pelancong kepada uh, orang-orang yang ahli jalan atau orang-orang asing memberikan tempat, memberikan perlindungan memberikan makan bahkan ya kepada orang-orang asing yang uh, yang yang yang mana mereka melakukan perjalanan yang jauh wayarhamul musab dan menyayangi orang-orang yang tertimpa bencana diberikan bantuan, disokong, dipedulikan, kemudian dihormat apa disayangi, dikasihani, bahkan dibantu dengan sumbangan-sumbangan yang pantas. Itulah orang-orang yang cahayanya di atas langit seperti matahari. Fadzalikal ladzi yudhi'u nuruhu fis samawati kasyamsi. Itulah mereka yang cahayanya terang benderang di atas langit sana itu seperti matahari orang-orang ini di hadapan Allah inda'ani itu jika dia memanggil aku maka aku nyatakan bahwa panggilannya aku terima inda'ani itu orang ini kalau dia manggil ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi maka Allah menjawab lebih inda'ani lebih itu jika dia manggil aku maka aku nyatakan panggilannya aku penuhi wa in sa'alani itu jika ia memohon kepadaku, aku beri eh, permintaannya. aja'alulahu fil jahli hilman. Aku jadikan ia di sekitar orang-orang yang bodoh itu dia adalah orang yang paling santun. Aku jadikan dia di sekitar kebodohan yang ada di daerahnya atau di zamannya, ia adalah orang yang paling santun. Wa fil ghaflati dzikran. Dan di sekitar orang-orang yang lalai kepada Allah, ia adalah orang yang ingat kepada Allah wa nuran dan di sekitar kegelapan aku berikan ia adalah orang yang terang cahaya hatinya orang semua gelap hatinya lalai kepada Allah Ta'ala justru orang ini terang hatinya ya dipenuhi dengan cahaya Allah wa innama mithluhu finnasi kal firdausi fi a'lal jinan dikatakan perumpamaan orang ini di hadapan manusia yang banyak di muka bumi itu seperti surga firdaus bila dibandingkan dengan surga-surganya Allah Ta'ala yang lain di atas langit sana perumpamaan orang tersebut di hadapan hamba Allah Ta'ala yang lain kata Allah kepada Nabi Allah Dawud perumpamaannya seperti surga Firdos surga yang paling cantik surga yang paling indah di antara surga-surga yang lain perumpamaannya adalah seperti surga Firdos dibandingkan dengan surga-surga yang tinggi yang lain di atas di atas langit sana la taibasu anharuha wa la tataghayyaru thimaruha yang mana sungai-sungainya tidak mungkin kering surga itu wala tataghayyaru thimaruha dan buah-buahnya tidak akan membusuk tidak akan berubah sedikit pun diriwayatkan dari Hatimul Asam Hatimul Asam ini adalah seorang ulama kenapa dinamakan Asam dia dia namanya adalah Al Hatim Imam Al Hatim alim luar biasa dinamakan al-asam al-asam artinya adalah tuli nah, itu kenapa dia dinamakan hatimul asam dia dinamakan seorang ulama yang tuli ini dikarenakan pernah ada satu cerita ketika hatimul asam ini dia duduk di satu pengajian yang dihadiri oleh sekian banyak uh, pemirsanya atau mustamiinnya tiba-tiba hatim ini dikejutkan uh, datangnya seorang wanita tua merapat dan merapat merapat dan merapat sampai ada di majelis Hatimul Asam ketika bubar itu majelis Hatimul Asam maka Hatim memberikan kesempatan kepada Musta'mi ini untuk bertanya bertanyalah maka wanita tadi mengangkat tangan dan bertanya Hatim saya mau tanya Ustadz apa ketika dia bertanya dan mengangkat tangannya keluarlah angin dari bawahnya ya keluarlah angin dari bawahnya si perempuan ini tadi nah, sambil dia dalam keadaan malunya luar biasa ya, maka Hatim kemudian mengatakan wahai perempuan aku belum mendengar apa soalmu ya jadi Hatim berpura-pura dia tuli sehingga padahal Hatim mendengar itu perempuan tadi mengeluarkan suara angin tadi dari arah bawahnya tadi tapi Hatim di sini dia menutupi perasaan si wanita jadi ini supaya dia tidak malu sehingga dia pura-pura tuli hingga sampai 10 tahun dia pura-pura tuli kalau hari itu dia pura-pura tuli terus tahu-tahu dia dengar kan sama dengan dia bohong tapi dia tutupi perasaan wanita tadi itu sampai 10 tahun dia pura-pura tuli supaya wanita itu tidak sakit hatinya karena malu dia tahu-tahu buang angin di depan umum begitu nah, sehingga akhlak daripada Hatimul Aswam tadi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia disebut dengan Hatimul Aswam. Nah, seorang ulama namanya Hatim yang tuli, padahal tidak tuli aslinya. Ya. Itu beliau pernah ditanya pada satu saat an salatihi tentang solatnya. Hatim ini ditanya oleh seseorang tentang solatnya. Dia ditanya, Fakallah maka ia menjawab, idahanatis salah asbaghtul wudu wa ataitul maudhi alladhi wa ataitul maudhi alladhi uridu salata fihi dikatakan apabila datang waktu salat maka aku sempurnakan wuduku aku sempurnakan wuduku aku sempurnakan wuduku dan aku mendatangi tempat di mana aku inginkan sholat di tempat itu fa'aqudu fihi hatta tajtami'a jawarihi aku duduk di tempat aku ingin sholat tersebut sampai terkumpul seluruh anggota badanku tidak terlalu ngos-ngosan gitu maksudnya tajtami'u jawarihi itu adalah sehingga terkumpul seluruh tubuhku tenang maknanya setelah dia tenang baru dia sholat itu cara yang bagus begitu memang bukan orang dari luar masjid datang langsung masuk masjid takbiratul ihram itu kurang kurang bagus kurang adab itu yang bagus itu dia datang dari luar masjid masuk dia ke masjid tenang dulu tenang diambil kesempatan kira-kira tidak sampai di belakang imam itu terlalu apa terlalu tertunda betul atau terlalu terbelakang betul baru dia takbir Allahu Akbar niat dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram begitu summa agumu ila salati kemudian aku berdiri untuk salatku wa aj'alul ka'bata baina hajibi dan aku jadikan Ka'bah itu di depan alisku istilahnya aku tidak melihat kanan tidak melihat kiri tidak melihat depan, tidak melihat belakang. Tidak melihat atas, tidak lihat bawah. Aku lihat depan. Maksudnya lihat Ka'bah. Ya, aku jadikan Ka'bah di antara alisku wasirata tahta gadami dan aku jadikan jembatan siratal mustaqim itu di bawah telapak kakiku. Ya, seperti itu dia. Wal jannata an yamini dan aku jadikan seakan-akan surga di sebelah kananku. Wanara nara an shimali dan seakan-akan aku jadikan api neraka jahanam di sebelah kiriku wa malakal mauti warai dan aku jadikan seakan-akan malaikatul maut ada di belakang punggungku sekarang jadi hati-hati betul sholatnya ini ya kemudian apa azunnuha akhirah sholati dan aku perkirakan bahwa ini adalah akhir sholatku itu orang menghusuk begini pakai resepnya Hatimul Aswam ini ya summa agumu bainar raja'i wal khauf kemudian aku berdiri di antara garisnya harapan dan garisnya takut jadi tidak berharap kepada surga dan tidak takut kepada neraka waktu saya sholat ini saya yang harapkan adalah hanya Allah Ta'ala semata tidak aku harapkan surga dan aku tidak takut dan tidak mengkhawatirkan kepada api neraka Allah wa ukabbiru takbiran bitahqiq kemudian aku mengucapkan takbir kepada Allah taala dengan takbir yang nyata bahwa aku besarkan Allah taala ini dan diriku yang kecil hanya Allah yang maha besar wa agra'u qira'atan bitartil dan kemudian aku membaca satu bacaan Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an dengan tartil tartil itu bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu tartil, pelan-pelan Ada tajwidnya Itu tartil namanya ya. Wa arka'u ruku'an bitawadu'in Kemudian aku ruku' dengan ruku' penuh rendah hati Penuh rendah diri di hadapan Allah Wa asjudu sujudan bitakhasyu'in Dan aku sujud di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh kekhusyuan Dengan penuh kekhusyuan wa aqudu alal warikil aisar dan aku duduk di di atas atau di, aku duduk di atas pantatku yang kiri ini dalam pantatku yang kiri ini wa afrushu dhahra wa afrushu dhahra gadamiha kemudian aku bentangkan daripada punggung e, kakiku yang kiri ya aku kaki yang kiri kemudian dibentangkan begitu ke bawah ini waktu duduk tasyahud akhir itu wa ansabul gadamal yubna alal ibham kemudian aku tegakkan kakiku yang kanan di atas jari-jari ibu jari gini ya seperti orang duduk tasyahud akhir atau atahiyat akhir wa utbi'uhal ikhlas kemudian aku sertakan ah, di dalam sholatku itu penuh dengan rasa ikhlas penuh dengan rasa ikhlas sumala adri kemudian aku tidak tahu sumala adri kemudian aku tidak tahu agubilat minni amla apakah sholatku ini diterima sama Allah apakah tidak sumalah adri aku bilat minni amla kemudian aku tidak tahu apakah sholat sama Allah apakah tidak dia tidak sombong kalau aku sudah mengerjakan rukun dan sunnahnya Rasulullah serta syurut-syurutnya sholat dengan baik setelah itu aku serahkan kepada Allah apakah Allah akan menerima ini sholat apakah Allah akan menolak ini sholat itu hak Allah bukan hak saya kata dia ya wa galabnu abbasin radhiyallahu taala anhuma Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, rak'atani muktasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Dikatakan dua rakaat yang sederhana. Dua rakaat sederhana. Al-Fatihah kuliah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah kul huwallahu ahad. Sederhana. Dua rakaat yang sederhana tapi penuh dengan tafakur di dalam dua rakaat tadi itu itu jauh lebih baik daripada seseorang yang sholat malam semalam suntuk dengan sekian banyak rakaat tapi hatinya lalai kepada Allah hatinya kosong sama Allah dua rakaat ini lebih sempurna daripada itu semuanya ya itu diantaranya fadilatul masjid wa maudhi salat Bismillahirrahmanirrahim Kala Syekh Ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum فضيلة المسجد وموضعها قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما ولو كما ولو كمفحص قطاط بنى الله له قصرا قصرا قصرا في الجنة وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ألف ستة ألفه الله تعالى وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج من المسجد وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المسجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله عز وجل في بعض الكتب إن بيوتي في أرض المساء إن بيوتي إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم ثم زارني في بيتي فحكوا على فحكوا على المزور أن يكرم زائره وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان Wa qala Sa'ad bil Musayyib man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbah fama hakuhu ay yaqul ay yaqula illa khairan wa yurwa fil athari aw al khabar al hadithu fil masjid ya'kul hasanat kama ta'kulun kama ta'kul bahaimu al hashisa ya dikatakan fadilatul masjid keutamaan masjid dan keutamaan tempat sholat mau salah mau salah ini langgar musola sajadahnya antum di rumah itu tempat sholat orang-orang yang baik itu yang bagus itu setiap orang punya rumah itu bangun musolanya jangan jangan tidak punya musola harus punya musola usahakan punya musola tempat mau di depan mau di belakang mau di tengah rumah ada musola rumahnya ya orang-orang Hindu itu punya pura pura pura pura tapi kenapa orang Islam tidak punya musola ya harus punya musola ya tempat untuk salat kita itu paling paling bagus-bagusnya dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian, hari akhir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang membangun masjid, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, karena Allah bukan karena yang lain karena Allah walau kami gatatin, walaupun masjidnya sebesar sangkar burung kecil berarti masjidnya walaupun masjidnya sebesar sangkar burung maknanya masjidnya kecil betul ya banallahu lahu gasran fil jannah maka Allah akan membangunkan istana nanti di surga bangun masjid di muka bumi ini ya tapi masjid yang sekiranya jangan sampai mewah-mewah atau dari satu masjid satu meter sudah ada masjid lagi baru 50 baru lima puluh ini sudah ada masjid ya bangun masjid yang sekiranya adalah di daerah itu tidak ada masjid atau tempat di desa yang sudah ada nidaul jum'ah atau panggilan jum'ah di tempat yang lain tidak ada masjid atau tidak ada musola bangun musola atau bangun masjid kemudian Rasulullah SAW bersabda man alifal masjid alifahullahu ta'ala barang siapa yang menyintai masjid maka ia dicintai Allah. Barang siapa yang menyintai masjid, maka ia akan dicintai Allah. Cintai masjid. Maksudnya bagaimana? Tertambat hatinya. Pemuda itu dikatakan ada tujuh pemuda yang nanti di bawah naungan arasy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh pemuda, tujuh manusia yang akan ada di naungan arasy Allah Ta'ala di Yomel Kiamah tidak ada naungan kecuali naungan arasy yang akan melindunginya di antaranya adalah warajulun galbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, ada hubungan sama masjid. Orangnya di rumah tapi hatinya di masjid. Seperti Habib Abdul Ghadir abahnya Habib Jamal ini. Beliau ada di sana rumahnya di Palugunan tapi hatinya di sini. Sampai meninggal tuh mau ke masjid dia. Sakit-sakit datang ke masjid. Wagal qalbu rajulun buhu qalbuhu mu'allaqun bil masjid man alifahu alifahullah orang yang mencintai masjid dicintai sama Allah taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian masuk ke dalam masjid kak rakaat ini geblaan jelas, maka hendaklah sholat dua rakaat tahiyatul masjid sebelum kalian duduk sunnah sembahyang tahiyatul masjid sebelum kita duduk setiap kali kita masuk masjid keluar dari masjid masuk lagi ya sembahyang tahiyatul masjid lagi ya kalau tidak mengerjakan tahiyatul eh, masjid dua rakaat maka boleh diganti dengan al-bagiyatus salihat dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar empat kali ya masalah antum datang ke masjid imam sudah salat sudah takbiratul ihram maka makruh antum mengerjakan tahiyatul masjid langsung saja menuju ke saf dan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar empat kali dan takbiratul hamd di belakang imam ya dengan niat kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda la salata li jaril masjid illa fil masjid dikatakan bahwa tidak sempurna seseorang yang tetangganya masjid dia sholat bukan di masjid nah, jadi tidak sempurna kalau seseorang dia sebagai tetangga masjid kecuali harus di masjid disunahkan begitu ya buat tetangga masjid buat orang yang jauh dari masjid juga sunnah pergi ke masjid lebih afdal dia sholat di masjid bagi laki-laki Rasulullah saw bersabda para malaikat Allah Taala akan bersolawat kepada kalian tusalli ala ahadikum akan bersolawat kepada kalian akan memintakan ampun kepada Allah Taala buat kalian madama fi musallahu alladhi yusalli fihi selama orang tersebut ada di musallanya setelah ia mengerjakan salat. Jadi kalau kita ada di musalla kita, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum kita bangkit dari musalla kita, malaikat-malaikat Allah taala ini beristighfar kepada Allah buat kita sampai kita bangun dari tempat itu. Sampai kita bangun dari tempat itu. Ya. Mereka mengatakan kepada Allah, Allahumma salli alaihi Ya Allah rahmatilah orang itu. Limpahkan rahmatmu kepada orang itu. Allahumma rahamhu. Ya Allah sayangilah dia. Rahmatilah dia. Allahumma lahu. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya dia. Itu malaikat mengucapkan begitu. Malam yuhdith au yakhruj minal masjid. Selama orang itu belum batal wuduknya atau belum keluar dari masjid. Jadi orang dulu-dulu itu zaman dulu itu kalau yang namanya Jumatan itu tidak nunggu adzan pertama datang baru datang jamaah tidak kalau yang namanya Jumatan toko-tokonya orang dulu itu ditutup hari jumat itu ditutup mereka datang ke masjid sembahyang fajar subuh seperti sembahyang Jum'ah habis itu tidak pulang sampai nanti Jumatan penuh masjid jadi kayak sholat id begitu penuh masjid ya kemudian Rasulullah saw bersabda ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajid fayaq'una fiha hilagan hilagan dzikruhumud dunya wa hubbud dunya dikatakan oleh Rasulullah kelak nanti di akhir zaman akan datang sekelompok dari umatku kelak nanti di akhir zaman akan datang sekelompok dari umatku yang mana mereka mendatangi masjid-masjidnya Allah dan mereka duduk di dalam masjid-masjidnya Allah itu hilagan hilagan mereka membuat helkoh-helkoh zikir mereka buat helkoh-helkoh zikir seperti kita nih melingkar zikir duduk di masjid tapi zikruhumud dunya wa hubbud dunya yang mereka bicarakan itu adalah dunia dan cinta dunia dolar berapa naik berapa rupiah jadi berapa sekarang kain sekarang mori berapa itu dibicarakan di dalam masjid helkoh helkoh itu bukan ilmu yang dibicarakan bukan agama bukan Quran bukan fikih, tapi yang dibicarakan adalah apa? Dunia. wahabud dunia, cinta dunia. La suhum kata Rasulullah. Jangan kalian duduk sama mereka. Falaisalillahi bihim hajah. Dalam syarah ini Bukhari dikatakan falaisalillahi bihim hajah. Orang tersebut hajatnya tidak bakal dipenuhi sama Allah. Ada yang bilang mengatakan bahwa Allah tidak butuh sama mereka. Falaisalillahi bihim hajah. Allah tidak butuh sama orang kayak gitu. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak akan memenuhi hajat orang itu. Karena dia duduk di masjidnya Allah, tapi tidak membicarakan Allah, tidak berzikir, justru malah berzikir dunia dia. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebagian kitabnya yang dahulu Allah taala mengatakan dalam firman-Nya, "Inna buyuti fi ardi al-masajid." Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Jadi masjid ini rumahnya Allah. Rumah rahmat Allah. Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Dan tetamuku, kata Allah, dan tetamuku atau orang-orang yang mengunjungiku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ngecat, ngasih lampu, iktikaf di masjid, ngaji di masjid, bikin helqah ilmu di masjid, datang ke masjid, jadi jamaah di masjid tersebut lima waktu tidak meninggalkan masjid itu Umar wah ini zuwarullah tetamunya Allah adalah orang yang memakmurkan masjid itu fatu bali abdin maka sungguh beruntung bagi seorang hamba tatahhara fi baitihi dia mengambil wuduknya di rumahnya bukan di masjid dia mengambil wuduknya di rumahnya Tumazarani fi baiti kemudian dia datang ke rumahku untuk berziarah dan berkunjung kepadaku kata Allah fahakun alal mazuri an yukrima zairah maka aku yang dikunjungi berhak atas diriku untuk memuliakan tamuku maka kata Allah maka aku sebagai yang dikunjungi kata Allah maka berhak diriku untuk menghormati dan memuliakan tetamuku yang datang di rumahku kita ajak kalau ada tamu datang ke rumah kita kita kasih minuman kita kasih makanan bahkan kita pulang dia pulang kita untapkan kita dia mereka dia datang kita selamat datang ahlan wa sahlan Masya Allah dari mana datang disambut dengan senyuman ini kita datang kepada Allah apa terus datang sama Allah balas gratis nah Allah maha kaya lebih kaya daripada kita kita keluar tidak gratis kita keluar bukan dengan hampa dengan tangan yang kosong kita keluar insya Allah membawa sesuatu kalau ikhlas datangnya sama Allah ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila kalian melihat seorang laki-laki yang sering ke masjid sering ke masjid subuh ke masjid pulang zuhur ke masjid pulang asar datang ke masjid maghrib datang ke masjid isya datang ke masjid bila kalian melihat ada laki-laki yang sering datang ke masjid karena Allah ketahuilah saksikanlah bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang paling kuat imannya kepada Allah fashhadu lahu bi iman saksikanlah bahwa orang ini adalah orang yang kuat imannya kepada Allah berkata Sa'id al Musayyid seorang tabi'in barang siapa yang duduk di dalam masjid seperti kita ini sekarang barang siapa yang duduk di dalam masjid fa innama yujalisu rabbah barang siapa yang duduk di masjid hakikatnya ia duduk dengan Tuhannya Faman jalasa fil masjid fa innama yujalisu rabbah. Orang yang duduk di dalam masjid, hakikatnya ia adalah duduk dengan Allah, duduk dengan Tuhannya. Fama haqquhu an yagula illa khairan. Maka orang tersebut tidak ada hak bicara apa-apa kecuali hanya yang baik-baik saja. Jangan bicara yang kotor, jangan bicara ngerasani orang, jangan bicara ini dan itu. Bicaralah dengan pembicaraan yang baik, pikir kepada Allah taala atau ilmu. Kemudian diriwayatkan dari atar atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hadithu fil masjid yakulul hasanat kama takulul imul hasis ini penting buat kita berbincang-bincang atau berbicara hal ehwal dunia di dalam masjid itu akan grogoti akan memakan amal baik kita seperti binatang ternak makan rumput habis rumputnya dimakan sama binatang ternak berbicara, berbincang-bincang hal ehwal dunia di dalam masjid itu akan makan amal baik kita. Entek amal baik kita, amal yang jahat tok yang ada. Kita sholat, kita puasa, kita menderma, kita sosial kepada masyarakat. Tapi berbincang-bincang dunia di dalam masjid, entek amal kita. Bahkan Sayyidi Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan orang yang berbincang-bincang di dalam masjid dengan hal ehwal dunia berbincang-bincangnya akan mengurangi umurnya dia di dunia Maksudnya mengurangi barokah umurnya di dunia. Tidak ada barokahnya sama sekali. Ya. Dikatakan wagala anna kha'i kanu yarawna annal masyya fil lailatil mudlimah ilal masjid mujibun lil jannah. Wagala anna subnu malikin man asraja fil masjidi sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arshi yastaghfiruna lahu madama fi dhalikal masjid dawuhu Wa gala Aliun karramallahu wajhah idha matal abdu yabki alaihi musallahu minal ardi wa mas'adu amalihi minas sama thumma gara'a fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu munzarin wa gala ibnu abbasin tabki alaihi al ardu arba'ina sabahan wa gala ata'un al ukhrasani ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buk'atin min biga'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamutu wa gala Anas bin Malikin ma min bug'atin yudhkarullahu taala alaiha bi salatin aw dzikrin illa iftakharat ala ma haulaha minal bigai wastabsyarat bi dzikrillahi azza wa jalla ila muntahaha min sab'i aradin wa ma min 'abdin yagubu yusalli illa tazakhrafat lahul ardu wa yugalu ma min manzilin yanzilu fihi gaumun illa asbaha dhalikal manzil yusalla alaihim aw yal'anuhum billah dikatakan oleh An-Nakhai Imam Nakhai tabi'i tabi'in ini dia mengatakan bahwa mereka para ulama berpendapat kanu yarauna mereka para ulama berpendapat bahwa sesungguhnya orang yang berjalan menuju ke masjid di malam yang gelap dulu tidak ada lampu jalan adanya sentolop atau senter atau lampu templok atau lampu lilin mereka berjalan menuju ke masjid di kegelapan malam atau di kegelapan subuh itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga bighairi dihisap tanpa dihisap sama Allah datang berjalan kaki atau naik sepeda atau naik apa wagala Anas ibn Malikin berkata Imam Anas ibn Malik sahabat Rasulullah barang siapa yang memberikan lampu ke masjid atau menerangi masjid dengan lampu-lampunya lam tazalil malaikatu wa hamalatu arsy maka malaikat-malaikat Allah dan penopang aras malaikat yang membawa arasnya Allah akan beristighfar kepada Allah Ta'ala selama lampu tersebut terang di masjid kayak kita ini orang yang ngasih lampu ini selama lampu ini masih hidup maka orang tersebut mendapatkan istighfar malaikat selama lampu ini belum padam kalau lampu ini cetekan padam selesai malaikat tak istighfar lagi tapi kalau lampu ini masih murup sepanjang malam dia murup terus Malaikat selalu beristighfar untuk orang itu sampai lampu itu dipadamkan. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau berkata di dalam asarnya barang siapa seorang hamba Allah taala meninggal dunia maka yang akan menangisi siapa? Keluarganya, jelas. Kalau keluarganya jelas akan menangisi yang ditinggal. Tapi yang pertama kali menangisi kata Sayyidina Ali musolanya. Tempat di mana dia sholat. Idza abdu yabki alihi musalla. Apabila seorang hamba Allah taala yang suka sujud ahli ibadah meninggal dunia, maka yang pertama kali menangisi adalah musallahnya, tempatnya dia sholat. Minal ardi yang ada di bumi, wa mas'adu amalihi minasama dan tempat naiknya amalnya dia ke atas langit itu yang akan menangisi. Mana di pasar. Kalau dia beramal di pasar dengan amal yang baik, amalnya tempat itu akan menangisi. Ya, di mana dia berada? Kemudian Sayyidina Ali membacakan ayat Allah Ta'ala yang berbunyi Fama bakat alihimus sama wal ardu wa makanu munzarin Dikatakan maka langit dan bumi tidak akan menangisi orang-orang yang dosa Tidak akan menangisi orang-orang kafir Wa makanu munzarin Dan mereka pun tidak akan ditangguhkan adabnya Kali itu juga mereka dosa Ya kali itu juga mereka akan diadab oleh Allah Ta'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan tabgi alaihil ardu arba'ina sobahan bumi atau musola yang pernah dia sholat di waktu dia di dunia akan menangisi waktu dia meninggal dunia selama 40 hari nangis selama 40 hari nangis itu bukan hanya menangis tapi beristighfar kepada Allah Ta'ala buat yang meninggal itu ya Imam Atta Al-Khurasani juga mengatakan tidak ada seorang hamba Allah Ta'ala yang bersujud kepada Allah Ta'ala di muka bumi di muka bumi, di suatu tanah di muka bumi illa syahidat lahu yaumal qiyamah kecuali bumi atau tanah yang disujuti oleh orang tersebut akan menjadi saksi yang baik di hadapan Allah nanti di hari kiamat wabakat alihi yauma yamutu dan tanah tersebut akan menangisinya ketika hari dia wafat atau ketika hari dia meninggal dunia jadi begitu dia meninggal tanah waktu yang dia dia sujud pernah waktu dia sujud menangis kepada Allah taala kemudian Imam Anas Ibn Malik juga mengatakan lagi Mamin buk'atin yudkarullahu ta'ala alaiha bi sholatin au Tidak ada sebuah tanah atau sebidang tanah di mana di atas bidang tanah tersebut orang tersebut berzikir kepada Allah taala baik dengan solat atau dengan zikir tahlil atau dan sebagainya ilaf takharat alama mahaulaha tanah tersebut kita duduk di sini kita zikir sama Allah taala maka tanah tersebut dia akan membanggakan dirinya di sekitar tanah-tanah yang lain saya diduduki oleh fulan ibn fulan dengan zikir kepada Allah begini begini begini begini begini begini dia akan berbangga diri dia akan berbangga diri dan dia akan tampakkan kebanggaannya itu kepada tanah-tanah yang ada di sekitarnya ila mahaulaha washtab syarat bidzikrillahi ta'ala azza wa jalla ila muntahaha min sab'i aradin dan dia akan memberikan kabar gembira kepada tanah tujuh lapis di muka bumi ini jadi tanah ini bukan cuma satu lapis ada tujuh lapis ke bawah semuanya akan diberikan kabar gembira hei tanah yang kedua kabar gembira buat dirimu karena di atasmu ada orang yang berzikir kepada Allah tanah yang ketiga ya begitu sampai tanah yang ketujuh <coughs> kemudian dikatakan wa min abdin yagumu yusalli tidak ada seorang hamba Allah Ta'ala yang berdiri sholat di atas sebuah tanah atau sebidang tanah yusalli illa tazakhrafat lahul ardu kecuali tanah tadi itu akan berhias buat hamba tadi dia pakai bedak, dia pakai benges, dia berhias pokoknya. Tanah tadi itu akan menghiasi dirinya buat hamba Allah Taala yang sholat yang sholat di hadapan Allah di atas tanah tersebut. Wa yugalu mamin wa yugalu manzilin yang zilufihi yofihi gaumun tidak ada satu rumah, tidak ada satu tempat yang dihuni oleh suatu gaum, yang dihuni oleh suatu gaum illa asbahadali kalmanzil manzil alaihim oyal oh, yal'anuhum kecuali rumah tersebut tinggal dua kecuali tersebut rumah tersebut akan memberikan rahmat dari Allah akan nurunkan rahmat orang rumah tersebut atau rumah tersebut akan mengkutuknya kalau rumah itu sering dipakai sholat dan ngaji dan baca ratib dan zikir atau duduk ilmu di rumah tersebut maka rumah itu akan jadi rumah yang bunga besar rumahnya dan nyaman enak rumahnya tapi kalau rumah itu tidak pernah dikerjakan sholat tidak pernah di ngaji Quran tidak pernah didikiri maka rumah itu akan mengkutuknya dan rumah itu akan jadi rumah yang sumpek. Jadi tergantung penghuninya. Kalau penghuninya sering sholat di rumah itu, rumah itu akan jadi rumah yang baik dan merahmatinya. Tapi kalau tidak, maka rumah itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan seperti itu. Kemudian disebutkan al-babu fi kaifiyatil a'malidh zahirah minas salati wal buda'ati bitakwiri wa ma qablahu. Dikatakan tentang kaifiyat cara-cara amal zahir sholat itu bagaimana? Diawali dari takbiratul ihram dulu. Ya. Dikatakan yang bagi lil musalli idza faragha minal wudu'i wat taharah minal khabathi min fil badani wal makani wa thiyabi seyugyanya bagi orang yang sholat apabila dia selesai dari wudhunya dan selesai dari bersuci dari badannya dari kotoran yang ada di badannya, yang ada di bajunya maupun yang ada di tempatnya, wasataral aurata minasurati warukbah dan sudah dia tutup auratnya dari mulai pusar sampai di lutut bagi yang laki-laki ini an yantasibaga iman mutawajihan ilal giblah hendaknya ia tegak berdiri menghadap giblah tegak berdiri menghadap giblah jangan takbir dulu tegak berdiri menghadap giblah ya sempurnakan dulu badannya wa yurawihu baina gadamaihi wala yadhummuhuma hendaknya ia apa mengambil jarak antara kakinya Nah, telapak kaki ngambil berjarak, Jangan yadhumhuma, jangan dirapatkan kakinya. Jangan terlalu benggang. Mayuraweh, tidak santai, santai saja. Jangan terlalu benggang betul, jangan terlalu merapat betul. Ya santai saja. Yuraweh itu artinya apa? Ngambil jarak yang santai. Ngambil jarak yang enak. Ngambil jarak yang tidak memaksakan diri. Tapi wala yadhumhuma dan jangan dirapatkan kakinya waktu kita sholat. Ya, fa inna dalika mimma kana yustadallu bihi ala fikhir rajul orang yang tidak merapatkan kakinya atau orang yang tidak membenggangkan kakinya sampai terlalu luar biasa menandakan bahwa orang itu pandai menandakan bahwa orang itu faqih pandai, pinter dia, cerdas tapi orang yang menutup kakinya waktu dia sholat atau yang membenggangkan kakinya hingga sampai luar biasa menandakan bahwa orang itu adalah bodoh kurang agamanya dia ya Wagat nahahu sallallahu alaihi wasallam as-safna was-safda fi salati. Dikatakan bahwa Rasulullah sendiri melarang para sahabatnya untuk melakukan as-safan apa? Safan merapatkan kakinya. Tidak boleh, dilarang sama Rasulullah merapatkan kaki dalam salat. Was-safat, apa safat? Safat artinya adalah mengangkat kakinya. Kaki kanannya diangkat, kaki kirinya ditaruh. Atau kaki kirinya diangkat, kaki kanannya ditaruh. Pincang jadi. Tidak boleh. Dalam salat tidak boleh begitu, makruh hukumnya ya wasafdu huwa iktiranul gadamaini mimma ma'an dikatakan bahwa asafdu adalah merapatkan kakinya bersamaan tidak boleh ini makruh hukumnya ya sebagaimana ayat Allah taala yang mengatakan muqarranina nafil asfad sesungguhnya tangan dan kaki mereka diikat bersama-sama di dalam satu belenggu nah, diikat sama-sama kaki tangannya diikat muqarranina fil asfad mereka diikat bersama-sama dengan satu belenggu wasafan warafu ehdar rijlin mengangkat salah satu kakinya ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala as-safinatul jihad yaitu kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan yang berlari dengan kencang nah, itu orang kaki kalau kakinya kuda itu kan satu ngangkat satu begini itu kalau dalam surat tidak boleh makruh hukumnya ya hadha ma yura'ihi fi rijlehi indal giyam ini yang diperhatikan atau ini yang diajarkan oleh syariat ketika kita sholat dalam waktu berdiri nanti dalam waktu rukuk lain lagi pelajarannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan memberikan pemahaman yang baik kepada kita tentang syariat sholat, tentang syariat khusyuk tentang kita memuliakan masjid Allah taala, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala.